dan masuknya sebahagian orang-orang Quraisy ke dalam Islam dan mereka menjadi para sahabat yang mulia sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah kita sebutkan beberapa sahabat yang mereka diketahui orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam Islam mulai dari Abu Bakar Siddiq kemudian Umar bin Khattab eh, kemudian Bilal bin Rabah Ali bin Abi Talib Khadijah bin Khuwailid Zaid bin Harithah Uthman bin Affan Talha bin Mas'ud dan yang lainnya dari أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم dan telah mendapatkan ujian sebahagian dari mereka seperti keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu yang mendapatkan cobaan karena Allah Subhanahu wa taala dan kita masih menyebutkan beberapa sahabat yang mereka diketahui termasuk di antara as-sabiqun al-awwalun para sahabat yang pertama kali masuk ke dalam Islam di antaranya adalah Abu Dhar Jundub ibn Junadah al-Ghifari radhiyallahu taala anhu seorang yang berasal dari Ghifar Banu Ghifar yang setelah dia menjadi seorang muslim dengan keteguhannya menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengamalan mengucapkan kalimatul haq dalam keadaan dia tidak takut kepada siapapun tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencelanya dengan kejujurannya kejujuran hati dan lisannya dia terus bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam berjalan di atas agama Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma aqallatil ghabra wa la khadra' asdaqu min Abi Tidak ada seorang pun atau tidak ada sesuatu yang berada di bawah langit dan di atas permukaan bumi yang paling jujur lisannya dari Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dari Al-Hakim dengan sanadnya dari hadis Abu Dar radhiyallahu anhu di mana Abu Dar menceritakan tentang awal mula masuknya beliau ke dalam Islam. Kata beliau kuntu rubu al-Islam. Aku adalah orang yang keempat masuk ke dalam Islam. Ada sebagian menyebutkan bahwa beliau orang yang kelima. Walhasil ini penyebutan keempat, kelima kembali kepada apa yang dia ketahui. Ya. Sebab ada kemungkinan telah masuk Islam sebagian dari para sahabat namun mereka menyembunyikan keislamannya. Sehingga para sahabat mereka mengabarkan sesuatu yang sampai kepada mereka ilmunya mungkin yang sampai kepada beliau ilmunya bahwa pada waktu itu hanya tiga sahabat yang masuk ke dalam Islam sebelum beliau. Aslama qabli thalathatu nafar. Telah masuk Islam sebelumku tiga orang. Wa ana rabi'u dan akulah yang keempat. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqultu assalamu alayka ya Rasulullah di mana aku datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam lalu aku berkata assalamu alayka ya Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah Ra'aitu al-istifsyara fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aku pun melihat wajah yang berseri dan penuh gembira pada wajah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam demikian disebutkan secara ringkas Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Beliau berkata, "Lamma balagha Abu Dzarr ma ba'atha Rasulillah, ma ba'atha Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Ketika telah sampai berita kepada Abu Dzar tentang diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala li akhihi. Maka Abu Dar berkata kepada saudaranya, dalam riwayat yang lain nanti akan disebutkan bahwa saudaranya ini bernama Unais. Dia berkata kepada saudaranya, "Irkab ila hadzal wadi." Kamu berangkat menuju ke lembah itu. Maksudnya ke Makkah. Fa'alim li ilma hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabi. Ya'tihi al-khabaru minas sama'. Lalu sampaikan berita kepadaku tentang ilmu orang ini yang menyangka bahwa dia adalah seorang nabi dan datang kepadanya berita-berita dari langit fasma' min qawlihi thumma tini dengarkan dengan baik ucapannya kemudian kamu kembali kepadaku fantalaqal akhu hatta qadimahu wa sami'a min kalamih maka saudara Abu Dhar ini pun berangkat hingga dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan ucapannya secara langsung. Thumma raja'a ila Abi Dzar faqala lah. Kemudian dia kembali kepada Abu Dzar lalu dia berkata kepada Abu Dzar, "Ra'aituhu ya'muru bimakarimil akhlaq wa kalaman ma huwa bisy'ri." Aku melihat dia memerintahkan al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Dan aku melihat dia mengucapkan satu ucapan yang itu bukanlah ucapan syair. Jadi dia hanya menyampaikan sebagian yang dia ketahui bahwa dia memerintahkan makarimul akhlak dan dia memerintahkan eh, dan dia mengucapkan sebuah ucapan yang itu bukanlah syair. Menunjukkan bahwa dia mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibaca oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam mendengarkan jawaban yang singkat ini faqala maka Abu Dhar mengatakan ma syafaitani mimma aradtu engkau belum menyembuhkan aku terhadap apa yang aku kehendaki eh, ini belum cukup berita yang kamu sampaikan terlalu ringkas fatazawwada wa hamala shannatan lahu fiha ma akhirnya Abu Dhar pun berbekal yani dia ingin mengecek langsung dan bertemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia membawa satu gentong yang di dalamnya berisi air hatta qadima Makkah dan sampailah dia di Makkah. Fa'atal masjid faltamasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la Dia pun datang ke masjid lalu mencari Rasulullah alaihi salatu wasallam dan dia belum mengenalnya. Dia belum mengenal yang mana yang namanya Muhammad alaihi salatu wassalam yang mengaku sebagai Rasulullah. Wa kariha ala anhu. Dia ingin bertanya tapi dia benci untuk bertanya. Tidak suka. Jangan sampai dia salah dan dituduh ya atau mendapatkan mudarat. Hatta adrakahu ba'dul lail. Hingga sebagian malam pun datang. Akhirnya dia ya berada di tempat tersebut tiba di malam hingga malam hari. Fara'ahu Aliun maka tatkala di malam hari tersebut Ali radhiyallahu anhu pun melihatnya. Melihat dia sendirian. Fa'arafa annahu gharibun. Maka Ali bin Abi Thalib pun mengetahui bahwa ini orang bukan orang asli sini. Dia orang asing. Datang dari daerah lain. Falamma ra'ahu tabi'ahu. Maka tatkala dia melihatnya maka dia pun mengikutinya walam yas'al wahidun minhuma sahibahu an syai'in hatta asbah dan tidak satu pun bertanya kepada yang lainnya ya Ali tidak pernah bertanya kepada Abu Dhar Abu Dhar juga tidak bertanya kepada Ali sebab ini di masa-masa awal Islam khawatir jangan sampai seorang mengucapkan sesuatu tentang Islam akhirnya menyebabkan memudaratkan ya dianggap menyebarkan agama baru atau yang semisalnya sabiah menurut mereka akhirnya tidak ada perbincangan sampai pagi hari thumma ihtamala qirbatahu wa ila masjid akhirnya dia kemudian mengambil kembali gentongnya dan perbekalannya datang lagi ke masjid wa dhalla dhalika al-yawm wa la yarahu nabi sallallahu alaihi wasallam hatta amsah dan sepanjang hari dia menunggu dan tetap dia tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga di sore hari. Fa'ada ila madji'ihi. Akhirnya dia kembali lagi ke tempat pembaringannya. Famarra bihi Aliun. Kemudian Ali bin Abi Thalib lewat lagi. Melewati Abu Dzar. Faqala ama ana lirrajul ay ya'lama manzilahu. Fa'aqamahu. Fadhahaba bihi ma'ah. La yas'al wahidun minhuma sahibahu an syai. Nah, ya. Alangkah baiknya kalau kemudian orang ini mengetahui tempat tinggalnya. Ya. Artinya jangan tidur di masjid, dibawa ke rumahnya. Lalu kemudian di diajak dan pergilah dia bersamanya namun sama sekali tidak ada perbincangan pada waktu itu. Belum ada perbincangan antara satu dengan yang lain hatta idza kana yaumus tsalits fa'ada aliun ala mithli dzalik fa aqama ma'ah sampai hari yang ketiga masih seperti itu keadaannya Ali bin Abi Thalib kembali datang seperti kemarin dan kemudian diajak lagi bersamanya faqala lalu kemudian bertanyalah Ali bin Abi Thalib ala tuhaddithuni billadhi aqdamak Maukah engkau memberitakan kepadaku apa yang menyebabkan engkau datang ke sini? Qala jawab Abu Dar: "In a'taitani ahdan wa mithaqa la turshidannani fa'alt." Apabila engkau memberikan janji kepadaku bahwa engkau akan memberitahuku, membimbingku, aku akan mengabarkannya. Aku akan menyampaikan, tapi kamu janji, kamu harus membimbing aku mengarahkan aku kepada yang benar. Fafa'ala, maka Ali bin Abi Thalib pun berjanji. Fa'akhbarahu. Akhirnya Abu Dhar mengabarkan pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tentang tujuan dia datang ke Makkah. Qala maka jawab Ali radhiyallahu anhu fa innahu haqqun wa indahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu adalah kebenaran dan sesungguhnya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza asbaht fattabi'ni kalau begitu apabila di pagi hari kamu ikuti aku fa inni in ra'aitu syai'an akhafu alaik qumtu ka'anni uriqul ma nah jadi nanti di pagi hari kamu berjalan mengikuti aku apabila aku melihat ada sesuatu yang aku khawatirkan terhadapmu maka aku akan berdiri dan berpura-pura seperti orang yang sedang menuangkan air. Wa in madait fattabi'ni. Namun apabila aku berjalan maka ikuti lagi aku. Jadi setiap ada yang mencurigakan berhenti terus seperti menyiram air atau yang semisalnya dan apabila tidak ada hal-hal yang mencurigakan lanjutkan perjalanan. Ini pada masa-masa awal Islam. Mereka masih menyembunyikan keislamannya. Namun apabila aku berlalu, maka ikuti aku hatta tadkhul madkhali. Sampai aku memasuki tempatku. Fa fa'ala fantalaqa yaqfuhu. Maka dia pun melakukannya. Akhirnya dia berangkat mengikuti Ali radhiyallahu an hatta dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hingga dia pun masuk ke tempatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه dan dia masuk bersamanya lalu dia mendengarkan langsung dari ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan pada saat itu juga beliau menyatakan keislamannya radhiyallahu an setelah dia masuk ke dalam Islam maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar irji ila qaumika fa akhbirhum hatta ya'tiyaka amri kamu kembalilah ke kaummu sampaikan pada mereka tentang Islam ini sampai perkaraku datang kepadamu sampai ada kejelasan dan sampai dakwah ini menyebar ya sehingga tersebarnya dakwah ini sampai berita ini kepadamu jadi Nabi memerintahkan dia untuk pulang dan menyampaikan pada kaumnya tentang Islam dan mendakwahi mereka faqala walladhi nafsi biyadihi apa kata Budar setelah dia masuk dalam Islam Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. La asrukhanna biha baina dhahranihim. Saya akan berteriak di hadapan mereka. Subhanallah. Ya, ini di masa-masa di mana Islam itu masih dalam keadaan sangat asing sekali di tengah masyarakat Quraisy. Aku akan berteriak di hadapan mereka. Fa kharaja hatta al masjid fanada bi ala Akhirnya dia keluar dan dia mendatangi masjid ini Masjidul Haram lalu dia berteriak dengan suara yang paling keras dan dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah nah mendengarkan itu thumma qamal qaum ada sebagian kaum mereka berdiri orang-orang musyrikin fadarabuhu hatta adhi'uh akhirnya mereka memukulnya sampai tersungkur Abu Dhar radhiyallahu an. Nah, siap menghadapi resiko. Fatal Abbas, datanglah Al Abbas. Abbas pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'akabba alaih, maka dia pun menolongnya. Faqala wailakum, alastum ta'lamuna annahu min ghifar? Eh, celaka kalian. Kalian tidak tahu siapa yang kalian pukul ini. Dia ini orang berasal dari kabilah gifar wa anna tariqa tijaratikum ila Syam. Dan Gifar itu adalah kabilah kampung yang di sana kalian lewat. Kalau kalian tidak berangkat menuju Syam untuk berdagang, kalian melewati kampungnya. Ini maksudnya kalau kalian menyakiti orang ini hati-hati nanti kalau lewat. Hah? Kalian yang kena batunya, dapat balasannya. Hah? Ini adalah kampung orang ini. gifar tempat kalian berlalu menuju Syam. Apabila kalian berdagang fa'anqadhahu minhum. Akhirnya Al-Abbas yang berusaha menyelamatkan Abu Dhar dari mereka. Thumma ada min al-ghadi limithliha. Ternyata enggak kapok subhanallah. Abu Dhar. Keesokan harinya datang lagi dia ke masjid, teriak lagi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fadharabu wa dharu ilaih. Akhirnya mereka datang lagi memukulnya lagi. Nah, sampai tersungkur lagi Abu Dhar radhiyallahu anhu fa'akabba al-Abbas. Al-Abbas lagi datang untuk memberikan pertolongan kepadanya. Ini lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan dijelaskan tentang masuk Islamnya beliau secara terperinci itu disebutkan dalam Sahih Muslim dan yang lainnya diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dari Abdullah ibnu Samit dari Abdullah bin Samit beliau berkata berkata Abu Dhar kharajna min ghifar wa kanu yuhilluna haram kami keluar dari kaum kami yakni dari kampung kami Ghifar dan mereka pada waktu itu mereka menghalalkan yang namanya bulan haram padahal mereka sudah tahu waktu itu bahwa ada bulan-bulan haram tidak diperbolehkan terjadi pertumpahan darah di bulan-bulan itu. Namun mereka menghalalkan. Kami keluar, saya, kata Abu Dhar, bersama saudara saya Unais, dan ibu kami. Jadi Abu Dhar bersama saudaranya dan bersama ibunya. hatta nazalna ala khalin lana malin wa hay'ah. Kami pun berangkat. Lalu kami singgah di rumah paman kami yakni saudara ibunya yang dikenal punya harta yang banyak dan punya wibawa di hadapan masyarakatnya. Fa aqramana khaluna dan paman kami memuliakan kami kedatangan kami itu. Wa ahsana ilaina dan dia berbuat baik kepada kami. Fa hasadana qaumuhu. Namun karena perbuatan baik paman kami ini kepada kami, kaumnya hasad. Mereka tidak suka kalau mereka ini dijamu dengan jamuan yang sangat baik. Hasad mereka. Akhirnya mereka berusaha untuk mengadu domba. Qalu lahu kaumnya paman Abu Dhar ini berkata kepada pamannya, "Innaka idza kharajta ahlik khallafaka ilaihim unais." Eh, kamu kalau kamu tinggalkan keluarga keluargamu itu, ini si Unais ini saudara Abu Dhar ini menggantikan kedudukan kamu di tengah keluarga kamu yakni berzina dengan eh, keluarganya atau dengan istrinya paman Abu Dhar walhasil hasad nah sengaja menyebarkan berita dusta nah intinya adalah untuk mengadu domba paman Abu Dhar dengan keluarganya Abu Dhar radhiyallahu an faja'a khaluna fanatha alaihi ma qila lahu maka setelah mendengarkan berita itu Datanglah paman kami lalu dia memberitakan hal tersebut seperti apa yang mereka katakan kepadanya. Lalu aku berkata kepada pamanku itu, kata Abu Dar, "Amma madha min ma'rufik faqad kaddartahu, wa la jima'a lana fi ma ba'd." Apa yang telah lalu dari perbuatan baikmu, kamu telah mengotorinya dengan tuduhan kamu ini. Yang lalu telah dari kebaikanmu, kamu telah mengotorinya dengan tuduhan kamu. Mulai saat ini kata beliau, kita tidak akan berkumpul lagi di satu atap. Tak mau lagi tinggal di dalam rumah pamannya. Kenapa? Dituduh dengan tuduhan yang keji seperti ini. Qala faqarabna sirmatana fahtamalna alaihi. Alhasil setelah itu kami keluar lalu kami mendekati tempat eh, di apa di tempat peristirahatan unta kami lalu kami pun tinggal di situ wa taghatta khanuna lalu datanglah paman kami ya ingin membujuk supaya kembali lagi ke rumahnya nah karena dalam keadaan dingin kemudian cuaca belum lagi debu dan seterusnya maka paman kami datang untuk menutup pakaiannya wajah ja'ala yabki sambil dia menangis nah Qala fantalaqna hatta nazalna bi hadrati Makkah. Kemudian kata Abu Dhar, kami pun melanjutkan perjalanan sampai kami pun tiba di Makkah. Qala fana fara unaisun rajula an sirmatina wa an mithliha. Pada waktu itu Unais ini saudaranya Abu Dhar itu mereka bersaing ya bertemu dengan seorang Unais ini bertemu dengan seorang laki-laki lalu kemudian bersaing ya semacam uh, taruhan keduanya bertaruh dan mereka mempertaruhkan untanya masing-masing satu ekor unta. nah taruhannya apa siapa di antara kami yang lebih afdol yang lebih utama maka dia yang akan mengambil unta miliknya orang yang kalah. Jadi taruhannya apa? Siapa di antara kami yang lebih utama, yang lebih afdol, yang lebih baik? Taruhannya adalah unta. Nah, wasitnya siapa? Dukun. Wasitnya dukun. Ya, ini mereka nanti datang ke dukun lalu tanya kepada dukun, menurut dukun siapa yang lebih baik di antara kedua orang ini? Nah, siapa yang ditunjuk dukun dialah yang menang. Nah, fa'atayal kahin setelah itu mereka mendatangi dukun. Fakhayyara Unaisa. Setelah dukun ini melihat, ya tentu dengan caranya dia, dia memilih Unais ini lebih awal, lebih baik daripada orang itu. Fa'atana bisirmatina wa mithliha. Akhirnya dia pun datang, mendatangi kami, dia membawa ontanya dan membawa onta orang itu. Ya. Jadi sempat-sempatnya bertaruh dan yang dipertaruhkan mana yang lebih baik wasitnya dukun waqad sallaitu ya ibn akhi qabla an alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha sinin na'am dan aku telah salat wahai anak saudaraku sebelum aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 tahun sebelumnya na'am qultu liman ya dia bertanya kepada laki-laki itu kepada siapa kamu salat Kata dia, lillah kepada Allah. Qala fa aina tawajjah? Lalu kamu menghadap kemana ketika salat? Qala haitsu wajjahani Allah. Nah, di mana saja Allah menghadapkan aku kepadanya. Qala wa usalli isya dan dia berkata, aku salat isya. Hatta idza kana min akhiril lail ulqitu ka'anni khifa hatta ta'luni syams. Nah, dan aku mengerjakan solat isya yakni di waktu isya sampai kemudian di akhir malam maka naam uh, aku pun be beristirahat naam seakan-akan aku yakni beliau berselimut sampai kemudian muncul matahari di pagi hari qala unais inna li hajatan bi makkah fakfini hatta atiyak Kata Unais, aku punya kebutuhan di Makkah. Maka fakfini hatta atiyak. Maka uh, bantu aku, uh, nyam, cukupkan aku darinya. Maksudnya berikan aku tempo sampai kemudian aku mendatangimu. Fantalaqa faratha alayya thumma atani. Kemudian Unais berangkat ke Makkah. Lalu dia berada di Makkah dalam waktu yang cukup lama setelah itu dia datang lagi kepadaku. Fakultu mahabasak. Kata Abu Dar, mengapa kamu terlalu lama? Apa yang menahan kamu? Ala kata Unais, laqitu rajulan yaz'um anna Allah azza wa jal arsalahu ala dinik. Aku bertemu dengan seseorang yang dia menyangka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya di atas agamamu. Qala faqultu ma an nas lahu? Lalu aku bertanya, lalu apa komentar manusia kepadanya? Apa perkataan mereka kepadanya? Qala yaqulun mereka mengatakan innahu syairun wa sa'irun wa kahin. Nah, mereka mengatakan bahwa orang mengaku sebagai nabi itu ahli syair, tukang sihir dan dukun. Nah, dan dukun. Wa kana Unaisun syaira. Dan Unais itu dia dikenal sebagai seorang penyair. Faqala lalu kata Unais, "Qad sami'tu qaulal kuhan, fama yaqulu biqaulihim." Aku telah mendengarkan ucapannya para dukun. Tidak, dia tidak mengucapkan seperti ucapannya para dukun. Itu bukan mantra. Waqad wada'tu qawlahu ala aqra'i syi'r fawallahi ma yaltaimu lisanu ahadin annahu syi'r dan sungguh aku telah mencocokkan ucapan-ucapannya dengan kaidah-kaidah syair demi Allah tidak sesuai sama sekali tidak sesuai sama sekali dengan lisan siapapun bahwa itu adalah syair wallahi innahu lasadiq demi Allah dia adalah orang yang jujur wa innahum lakadzibun dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Nah, ya, uh, yang zahir yang dimaksud di sini, aku bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani sebelum aku bertemu Rasulullah Alaihi Wasallam, aku telah mengerjakan solat adalah Abu Dhar. Ya, bukan orang dimaksud itu. Namun Abu Dhar Al Ghifari radhiyallahu taala anhu, hanya dia belum mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. قال فقلت له هل أنت كافية حتى أنطلق fa'anzur قال نعم Lalu aku berkata kepada Unais, apakah engkau akan mencukupkan aku? Yani engkau yang menanggung di sini sehingga aku berangkat dan aku ingin melihat langsung. Qala kata Unais, "Na'am." Wa kun min ahli Makkah ala hadar. Kata Unais, kamu hati-hati terhadap penduduk Makkah fa innahum qad syanifu lahu wa tajahhamu lahu karena sesungguhnya mereka telah membencinya mereka telah membencinya ya dan mereka telah menyerangnya yakni mengancamnya dengan berbagai macam ancaman dan teror qala fantalaqt hatta qadimtu makkah kata Abu Dhar aku pun berangkat hingga aku mendatang mendatangi Makkah fatadha'aftu rajulan minhum Lalu aku pun melihat ada orang kayaknya ini orang lemah ini orang. Bukan orang yang kuat. Dalam artian mungkin bagi dia untuk bertanya kepada orang ini ya, kalaupun dicurigai dia nggak bisa berbuat apa-apa. Karena dia orang lemah. Fakultu lalu aku pun berkata kepadanya, "Aina hadzal rajul alladhi tad'unahu as-sabi'?" Di mana itu orang yang kalian menganggap dia itu asobi, mendatangkan ajaran baru, sobi, yang keluar dari agama kaumnya. Qala fa asyara ilayya qala as Naam. Lalu kemudian dia mengisyaratkan padaku sambil dia men maksudnya heran gitu loh. Ini orang kok bertanya tentang agama baru. Kenapa? Ketika dia melihat, ya, sabi nanya tentang asabi, sabi Famala ahlul wadi alayya bikulli madaratin wa idham. Akhirnya apa? Dia menganggap orang ini orang lemah. Ketika dia bertanya, akhirnya orang ini heran. Ngapain bertanya tentang asabi? Nah, akhirnya ketahuan oleh kaumnya. Apa yang dilakukan oleh kaumnya ini? Kaumnya orang ini yang ditanya Akhirnya mereka pun mendatangiku dan mereka melemparku dengan tanah dan tulang. Ini ya, ternyata punya perkumpulan, bukan seorang diri. Hatta kharartu maghsyian alaih sampai aku jatuh pingsan. Nah, disebabkan karena lemparan itu. Fartafatu hina irtafa'at ka'anni nusubun ahmar. Ya. Maka aku pun uh, bangkit dari pingsanku ya setelah siuman maka aku melihat diriku penuh dengan darah merah tubuhnya itu zamzam ya setelah pingsan ditinggalkan oleh kaumnya tersebut maka begitu dia siuman dia sudah melihat seluruh tubuhnya bersimbahan darah aku pun datang ke zamzam fasharibtu mimma iha dan aku minum airnya wa ghasaltu anni dam dan aku membersihkan darah dari tubuhku wa dakhaltu bainal ka'bati wa astariha sambil kemudian aku masuk Ka'bah ya di antara Ka'bah dan uh, sitarnya penutupnya falabittu bihim dakhi lalu kemudian aku tinggal di sana berapa lama aku tinggal wahai anak saudaraku 30 min baini yaumin wa lailah Aku tinggal di tempat itu selama 30 hari 30 malam. Ya, di Ka'bah itu. Wa li ta'amun illa ma'u zamzam. Saya tidak punya makanan kecuali air zamzam. Bisa dibayangkan. selama selama 30 hari diet dengan air zamzam. Gak ada makanan. Fasamintu ya, maka aku pun merasa kenyang dengan air zamzam itu tanpa makan sama sekali hatta takassarat ukanu batni sampai pecah ini lipatan-lipatan perutku ini ya sudah nggak ada lagi gelembung perutnya yang menunjukkan seorang kalau habis makan nggak ada lagi nah sampai pecah ya ukanu batni lipatan-lipatan perutnya itu saking kurusnya dia wama ma ala kabiri sakhfata ju'in nah dan aku tidak mendapatkan lagi pada hatiku ada uh, perasaan lemah disebabkan karena lapar. Nah, dia tidak makan, dia hanya minum air zam-zam, akan tapi dia tidak merasakan kelaparan. Qala fa baina ahlu Makkah fi lailatin qamra idhiyan. Lalu kata beliau, suatu ketika penduduk Makkah di satu malam malam bulan purnama yang terang. Idhiyan yani terang benderang. Fadharaba Allah ala asmikhati ahli Makkah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan penduduk Makkah itu mereka semua tidur. Ini tidak ada yang melakukan kegiatan di malam itu. Fama yatufu bil baiti ghairu imra'atain. Tidak ada yang tawaf di Ka'bah kecuali dua perempuan. Nah, dia di Ka'bah di situ. Jadi dia mengetahui kondisi Makkah. Tidak ada yang yang berada di sekitar Makkah di sekitar Ka'bah kecuali dua wanita ini yang masih tawaf. Fa'atata alayya wa huma tad'uwani isafana ilah. Lalu keduanya mendatangiku sambil keduanya berdoa kepada Isaf dan Nailah. Ini nama patung ya. Patung Isaf, ada satu patung lagi namanya Nailah. Ini kedua patung berhala yang ada di situ. Sebahagian orang-orang jahiliyah mereka waktu itu meyakini bahwa dua patung ini ya asalnya adalah dua pasangan sejoli, laki dan perempuan. Ya, yang berasal dari negeri Syam. Keduanya ini. Lalu kemudian keduanya ini datang ke Ka'bah untuk beribadah. Ketika dia tawaf di Ka'bah itu, lalu kemudian dia si Isaf ini Isaf ini yang laki-laki maka dia mendekati Nailah ini dia mencium Nailah pada saat dia menciumnya tiba-tiba keduanya berubah menjadi batu berubah menjadi batu nah ya kurang lebih seperti kisahnya maling kundangnya uh, Indonesia ini ya nah berubah menjadi batu akhirnya batu itu pun ya dibiarkan di tempat itu. Akhirnya jadi sesembahan, jadi berhala. Setelah datang Islam, lalu kemudian batu ini pun disingkirkan dari Al-Masjidul Haram. Nah, jadi keduanya berdoa kepada Isaf dan Nailah sambil dia mendatangiku. Abu Dhar sudah nggak enak, ya. Dia sudah tidak suka dengan penyembahan-penyembahan berhala. Lalu aku pun berkata, yang dikata Abu Dhar kepada kedua wanita ini, Angkihwa wahadu mal akhar. Gini aja, kamu nikahkan aja si Isaf sama Nailah itu. Maksudnya ngejek ya. Abu tadi mengejek kedua perempuan itu. Kok keduanya berdoa? Doanya kepada dua batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kata Abu Dhar, sudah kamu nikahkan aja Isaf sama Nailah itu. Nah, famathanahu madzalik. Namun ucapan Abu Dhar ini tidak membuat keduanya menjauh dari patung tersebut. Qala fa'atata alayya. Akhirnya kedua wanita ini kembali datang kepadaku. Datang kepada Abu Dhar. Lalu Abu Dhar berkata lagi. Wahanun mitlul khashabah. Gairu anni lam ukanni. Ya. Itu wahan mitlul khashabah. Gairu anni lam ukanni. Ini kalimat sebenarnya maksudnya celaan ya. Celaan. Hanun. Ya. Hanun itu adalah istilah uh, apa biasanya para ahli bahasa an-nuhat mereka masukkan dalam al-asma uh, eh, as Nah, abuki, abuka wa akhuka wa hanuki. Nah, wa hanuk. Al-hanu itu adalah sebuah ungkapan tentang suatu yang buruk, ya. Buruk untuk disebutkan. Yang biasanya yang dimaksud adalah farj, zakar, kemaluan. Nah, kemaluan seperti kayu. Ini adalah kalimat ungkap apa? Ungkapan celaan yang diucapkan oleh Abu Dhar yang dimaksud adalah Abu Dhar mencela kedua berhala itu. Isaf dan Nailah. Qala fantalaqata tuwalwilani wa taqulan law kana hahuna ahadun min anfarina. Maka keduanya pun pergi ya sambil dia mencela-cela Abu Dhar dan mengatakan seandainya di sini kami punya kelompok kami akan meminta bantuan kepadanya untuk memukul kamu ya memukul Abu Dhar keduanya pergi dalam keadaan tidak ada yang menolongnya fastaqbalahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar maka tatkala keduanya ini pergi mereka pun bertemu dengan Rasulullah dan Abu Bakar wa huma habitani minal jabal dalam keadaan Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu an Keduanya turun dari bukit. Faqala ma lakumah. Maka Rasul bertanya kepada keduanya, "Ada apa kalian berdua?" Jawab wanita ini, "As-sabi bainal Ka'bah wa Ada orang yang baru meninggalkan agamanya, bikin ajaran baru. Dia tinggal di antara Ka'bah dan penutupnya itu. Qala, "Ma qala lakuma?" Apa yang dia katakan pada kalian berdua? Kata kedua wanita ini, "Qala lana kalimatan tamla'ul fam." Dia mengucapkan pada kami satu kalimat yang memenuhi isi mulutnya. Maksudnya kalimat kotor yang dia ucapkan. Qala faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa wa sahibuhu hatta istalam al-hajar fatafa bil baiti thumma shalla. Maka datanglah Rasulullah alaihi salatu wasallam bersama sahabatnya Abu Bakar sampai beliau istilam ke Hajar Aswad lalu beliau tawaf di Ka'bah lalu beliau salat. Fa'ataituhu. Maka kata Abu Dar, aku pun mendatangi Rasulullah. Fakuntu awwalu man hayyahu bitahiyyati ahli Islam. Aku adalah orang yang pertama kali aku adalah orang yang pertama kali mengucapkan tahiyat tahiyatnya kaum muslimin kepada Rasulullah. Eh, ini beliau mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab alaika salam wa rahmatullah miman anta? Dari mana kamu? Qultu min Ghifar. Aku menjawab, aku berasal dari Ghifar. Fa'ahwa biyadihi fawada'a ala jabhati. Maka beliau dengan tangannya beliau meletakkannya di atas dahinya. Qala faqultu fi nafsi kariha an intamaitu ila Ghifar. Kata Abu Dhar, oh mungkin dia meletakkan di atas dahinya ini karena Rasulullah tidak senang aku menyandarkan diriku kepada Ghifar. Fa'aradtu an akhudha biyadihi, aku ingin mengambil tangannya itu, tangan yang diletakkan di dahinya. Faqada'ani sahibuh. Maka Abu Dhar ditahan oleh sahabatnya itu Abu, Bakar Siddiq. Wa kana a'lama bihi minni. Dan dia yaitu Abu Bakar lebih berilmu dariku tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala maka Rasulullah bertanya lagi, "Mata kuntahahuna sejak kapan kamu berada di sini? Qultu, aku menjawab, kuntu hahuna mundu thalathina min baini lailatin wa yaumin. Aku berada di tempat ini sudah 30 hari dan 30 malam. Ala faman kana yut'imuk? Siapa yang beri makan kamu? Orang tinggal di situ kan butuh makan. Siapa yang beri makan kamu? Kata Abu Dhar, makana illa ma zamzam. Saya tidak punya makanan kecuali air zamzam. -zam. Fasamintu hatta takassarat ukanu batni. Aku sampai merasa puas hingga ya eh, apa? Aku pun kenyang sampai takassarat sampai apa? hilang lipatan-lipatan tubuhku, eh, perutku. Wa ma wajadtu ala kabidi sakhfataju dan aku sama sekali tidak merasa tidak merasakan lapar, ya. Aku sama sekali tidak merasakan merasakan lapar. Nah, Adwar yang beliau maksud di sini gemuk ya, bukan menjadi kurus. Justru semakin gemuk dengan air zam-zam. Ya, saking gemuknya lipatannya itu sampai tidak kelihatan. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha mubarakah. Maka Rasulullah alaihi wasallam mengatakan air zam-zam itu ada air yang penuh berkah wa innaha ta'amu tu'min. Dan sesungguhnya air zam-zam itu adalah makanan makanan. Dalam riwayat yang lain ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Air zam-zam itu adalah makanan dan menyembuhkan penyakit. Lalu berkata Abu Bakar, "Idzan li ya Rasulullah fi ta'amih lailah." Kalau begitu ya Rasulullah, izinkan aku untuk merasakan air zam-zam pada malam ini. Dan dia ingin tinggal di situ untuk merasakan air zam-zam sebagai makanan. Qala fa fa'ala maka Abu Bakar pun menginap di malam itu di Ka'bah untuk merasakan air Zam-Zam. Fantalaqa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa antalaqa Abu Bakr wa antalaqtu ma'ahuma. Maka pergilah Nabi bersama Abu Bakar dan aku berangkat bersama keduanya. Hatta fataha Abu Bakrin baba faja'ala yaqbidu lana min zabibit Taif sampai kemudian Abu Bakar membuka pintunya dan memberikan kepada kami kismis yang berasal dari Taif. Hingga sekarang nama daerah itu Taif. Daerah yang sangat dikenal dengan kesuburannya. Fakana dzalika awwala ta'amin akaltuhu biha. Jadi setelah 30 hari 30 malam kismis ini menjadi makanan pertama kali yang aku makan. Falabithu malabith maka aku pun tinggal berapa lama lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni qad wujjihtu ila ardin dzati nakhl. Sesungguhnya aku akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke sebuah tempat yang di sana banyak ditumbuhi pohon kurma. Wala ahsibuha illa Yathrib. Dan saya tidak menyangka ya, yakni tidak ada yang saya perkirakan dari kampung yang dimaksud itu melainkan Yathrib. Ini Yathrib adalah nama yang lama dari nama Madinah. Fahal anta muballighun anni qaumak? Dan Ghifar ini termasuk daerah yang dekat dari Madinah apakah engkau akan menyampaikan dariku kepada kaummu la'allallaha azza wa jalla yanfa'uhum bika wa bi ajrika fihim semoga Allah subhanahu wa taala memberi manfaat kepadamu terhadap mereka dan semoga engkau mendapatkan pahala dengan usahamu itu fantalaqtu hatta ataitu akhi unaisan aku pun berangkat sampai aku bertemu dengan saudaraku unais lalu dia bertanya kepadaku ma sana'ta apa yang telah kamu lakukan? Kata Abu Dar, ini sona'atu anni aslamtu wa saddaqtu. Yang aku lakukan adalah aku telah masuk Islam dan aku membenarkannya. Qala fama li raghbatun an dinik fa inni qad aslamtu wa saddaqtu. Kata Unais, aku tidak membenci sama sekali agamamu. Sesungguhnya aku pun telah masuk Islam dan aku membenarkannya. Setelah itu kami mendatangi ibu kami. Lalu kemudian ibu kami mengatakan, mami mi ma bi raghbatun an dinikuma. Aku sama sekali tidak benci kepada agama kalian keduanya. Sesungguhnya aku telah masuk Islam dan aku membenarkannya. Jadi ketiganya masuk Islam pada saat itu juga. Fatahammalna hatta ataina qaumana ghifara. Lalu kami pun kembali hingga kami mendatangi kaum kami Ghifar. Fa aslama ba'dhum qabla yaqduma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Mereka telah masuk Islam sebelum Rasulullah tiba di Madinah. Wa kana ya ummuhum Khufaf ibnu Ima ibni Rahabah. Yang waktu itu yang menjadi imam salatnya mereka adalah Khufaf bin Ima bin Rahabah. Wa kana sayyidahum yauma idzin. Dan waktu itu Khufaf ini adalah pemimpinnya mereka, Ghifar pada saat itu. Adapun sebagian mereka mereka belum masuk Islam, namun mereka mengatakan idza qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslamna. Apabila Rasulullah alaihi wasallam tiba, maka kami akan masuk Islam. Maka Rasulullah alaihi wasallam tiba di Madinah, fa aslama baqiyatuhum, maka yang lainnya pun mereka yang tersisa masuk ke dalam Islam. Jadi seluruh dari Banu Ghifar mereka menjadi kaum muslimin. Setelah itu ada kabilah yang lain yaitu kabilah Aslam dan kabilah Aslam ini adalah tetangganya Ghifar. Mereka datang. Lalu mereka mengatakan, Wahai Rasulullah, Ikhwanuna, saudara-saudara kami. Maksudnya Ghifar. Nuslimu ala aslamu alaih. Ya. Kami pun masuk Islam sebagaimana mereka telah masuk Islam. Maka masuk Islamlah mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ghifarun ghafarallahu laha." wa aslam salamah Allah. Gifar, semoga Allah mengampuninya dan suku Aslam semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim yang semisalnya dan diriwayatkan pula tentang kisah masuk Islamnya beliau dalam riwayat yang lain dan ada tambahan-tambahan yang lainnya. Maka ini masyarakat rahimakumullah uh, kisah tentang masuk Islamnya Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dan sesungguhnya kita menjelaskan dan menyebutkan kisah beliau agar kemudian kita dapat mengambil banyak faedah dan faedah yang terpenting dalam hal ini adalah kesungguhan mereka untuk berjuang di dalam Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sabarnya mereka dalam menghadapi berbagai macam cobaan di awal-awal Islam kalau mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Islam maka tentunya kita orang yang terbelakang yang terbaik adalah meniru mereka meniru kesungguhan mereka istiqomahnya mereka sabarnya mereka dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan rintangan di dalam dakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala ini sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin tafadhalu hafizakumullah